Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd kita di sore hari ini pada Senin 20 <clears throat> Jumadal Ula 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 4 Desember 2023 Masehi kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran Sahih Al-Bukhari. Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi yang merupakan buah karya Al-Imam Hafidhud Dunya al Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah yang dia wafat pada tahun 256 Hijriah. Kita masih melanjutkan pada uh, hadis kisah dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius yang mana beliau letakkan pada uh, kitab Batil Wahyi Yani beliau riwayatkan hadis ini pada kitab Badil Wahyi dengan pencantuman lafat pencantuman lafat hadis yang sangat panjang dan beliau, beliau cantumkan dengan lengkap karena memang di sana ada fawaid sekian banyak faedah dan sangat erat kaitannya dengan Badil Wahyi yang sebagainya telah kita sebutkan dan kita jelaskan pada awal syarah hadis ini. <clears throat> setelah kita atau setelah Heraklius bertanya dengan masing setiap pertanyaan dengan semua pertanyaannya yang berjumlah 11 pertanyaan yang kemudian semuanya dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur dan telah kita sebutkan bahwa Abu Sufyan itu pantang berdusta dengan alasan atau penjelasan yang telah kita sampaikan di pada pertemuan yang lalu. Maka setelahnya Heraklius mengomentari satu persatu pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Abu Sufyan yang dari situ dia memberikan kesimpulan-kesimpulan yang mana memang pertanyaan-pertanyaan Heraklius itu sangatlah mendalam ya dan sangat jeli dan menunjukkan kecermatan dia karena memang Heraklius Allah berikan akal yang jernih, ya, kecerdasan dan kejeniusan. Hanya saja sayang, akalnya tidak mengantarkan dia kepada hidayah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia untuk tidak untuk tidak Allah berikan hidayah karena dia ternyata memang orang yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah tersebut. Barakallahu fikum sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Maka kemudian setelah dia menyampaikan dan menyimpulkan satu persatu pertanyaan dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dan itu sudah kita baca sampai pada uh, pertanyaan dia wasal tuka ashrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum fadzakarta anna du'afa'uhum ittaba'uhu wa hum atba'ur rusul Aku telah tanya kepadamu apakah orang-orang mulia yang mengikutinya ataukah orang-orang lemah. Maka engkau jawab bahwa yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Maka memang demikianlah, itulah, mereka itulah para pengikut atau pengikut para rasul. Ya. Sampai di sini kita pada pertemuan yang lalu dan ini telah kita jelaskan uh, hikmah sebagaimana penjelasan para ulama Eh, tentang kenapa mayoritas pengikut para rasul adalah orang-orang lemah. Kemudian berikutnya adalah wasa'altuka ayazidun am yanqusun fadzakarta annahum yazidun wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Aku tanya kepadamu apakah mereka bertam terus bertambah ataukah berkurang? Maka engkau jawab mereka terus bertambah maka demikianlah perkara iman terus bertambah sampai dia akan sempurna. Ya. yakni iman akan terus bercahaya dan terus bertambah sampai dia benar-benar sempurna. Ya. Dan memang demikianlah agama ini pun sempurna. Terus sedikit demi sedikit hingga menjadi sempurna sebagaimana di ujung terakhir agama ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ya wa raditu lakumul islam madina pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku lengkapkan untuk kalian nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian ya sehingga dari sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki kecuali sempurnanya cahaya ini. Sebagaimana pengikut para pengikut Nabi alaihi salatu wassalam itu terus bertambah hingga benar-benar sempurna hingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk Allah tampakkan agama ini dan Allah menangkan agama ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. <clears throat> dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus Rasulnya bil huda dengan membawa al huda ay al ilmun nafi wa dinil haq dan membawa agama yang hak yakni al amal as salih liyuzhirahu ala dini kullihi agar Allah menangkan agama ini di atas semua agama wa kafa billahi syahida dan cukuplah Allah sebagai saksi berikutnya wasa'altuka ayartaddu ahadun suktatan lidinihi ba'da ayat khulafihi fadzakarta alla wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul quluba Aku tanya kepadamu Aku telah bertanya kepadamu apakah ada seorang yang murtad dari agamanya karena dia benci terhadap agamanya setelah dia masuk dalam agama itu maka engkau jawab tidak demikianlah iman ya apabila iman itu telah bersatu dengan kolbu maka iman tidak akan yakni orangnya tidak akan meninggalkan iman tersebut hina yukhalitu basyashatu al-quluba atau hina yukhalitu basyashatal quluba demikianlah basyashata dengan nasab dengan harokat fathah yukhalitu basyashatal qulub Ya, sehingga iman bersatu dengan sanubari qalbu. Ya. Insyirahus sudur, kelapangan dada. Diriwayatkan pula dengan yukhalitu basya yukhalitul basyasya al kuluba, Nah, yakni basyasyatu ya dengan rafa dengan dhamma adapun al-qulub itu dengan fathah menjadi maf'ul bihi. Nah. Dan dalam riwayat al-muallif penulis sendiri pada lafaz lain la yaskhatuhu ahadun. Ya. Tidak ada seorang pun yang membencinya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq wa kadzalika halawatul iman la tadkhulu qalban fatakhruja minhu. Nah, demikianlah manisnya iman. Tidaklah dia masuk dalam kolbu kecuali dan uh, dia tidak akanlah masuk ke dalam kolbu yang kemudian akan keluar lagi. Tidak akan demikian. Iman apabila sudah masuk ke, ke relung kolbu yang paling dalam, maka iman itu tidak akan keluar lagi darinya. Nah, Barakallahu fikum. Berikutnya, wasa'altuka hal yaghdir Dan aku bertanya kepadamu, apakah Nabi itu melakukan yaghdir, yaghdir demikian dijelaskan oleh Ibn Mulaqin dalam syarahnya Bikasriddal, yaghdiru. Artinya adalah wahwa tarkul wafa bil ahdi. Tidak menunaikan janji. Meninggalkan pemenuhan terhadap janji, perjanjian maksudnya. Apabila ada perjanjian kemudian tidak ditunaikan, dilanggar, maka itu adalah al-ghadir, pelanggaran janji. Ya. Maka aku tanya kepadamu, apakah Rasul ini melanggar janji, mengkhianati perjanjian? Fadzakarta Allah, engkau jawab tidak, wa kadzalika rusul. La taghdir. Dia tidak akan berkhianat. Nah, karena uh, dia Rasul itu tidaklah mencari dunia yang karenanya karena ambisi dunia itu dia nggak peduli walaupun harus berkhianat. Ya. Karena orang yang memang punya ambisi terhadap dunia, maka dia tidak peduli walaupun harus berkhianat. Adapun barang siapa yang mencari akhirat ya, maka itu tidak akan melakukan yang demikian. Pantang bagi dia untuk berkhianat. Ya. Maka dengan tegas ya, uh, Heraklius menyimpulkan bahwa demikianlah para rasul pantang bagi dia untuk melakukan pengkhianatan, yakni mengkhianati janji. Ya. Dan telah lalu di keterangan yang sebelumnya Abu Sufyan pernah sempat mengatakan walam tumkinni taib. Uh, dia menyatakan bahwa wa minhu fi muddah la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Tapi kami sekarang sedang berlaku antara kami dengan dia masa perjanjian dan aku nggak tahu apa yang bakal dilakukan oleh dia yakni pada masa perjanjian Hudaybiyah. Ya. Maksud dia mengucapkan kata-kata ini adalah berupaya memberikan keraguan terhadap kejujuran Rasul, berupaya memberikan keraguan kepada Heraklius terhadap kejujuran Rasul. Sehingga dia mengatakan walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Ya. Gak ada kesempatan bagiku untuk memasukkan satu kata kecuali kata-kata ini. Ya, dalam rangka memberikan keraguan. Namun ternyata apa? Uh, Heraklius tidak mempedulikan sama sekali kata-kata atau ucapan uh, Abu Sufyan yang dia yang dimaksudkan oleh Abu Sufyan itu untuk meragukan kejujuran sang Rasul. Nah, dan dia hanya sekedar berupaya karena memang Abu Sufyan sendiri pun tahu bahwa Rasul di antara akhlaknya adalah al-wafa wasidq. Ini merupakan akhlak dan sifat sekaligus karakter Rasul yang diketahui dengan baik benar-benar diketahui oleh Abu Sufyan bahwa beliau memiliki sifat wafa menunaikan janji, menepati janji, menepati perjanjian, sedek, jujur, ya. Dan pasti menunaikan, pasti disiplin, pasti menepati perjanjian. Termasuk perjanjian yang sedang berlaku ini, perjanjian Hudaibiyah. Nah, perjanjian Hudaibiyah. Sehingga Abu Sufyan hanya berupaya saja. Abu Sufyan hanya berupaya meragukan padahal dia tahu bahwa anna sidqahu wa wafa'ahu thabitun mustamir la yataghayyar. Ya, kejujuran dan sifat senantiasa menepati perjanjian itu senantiasa ada dan terus berlangsung pada diri Rasul dan nggak bakal berubah. Ya. Tapi begitulah dia hanya berusaha dan dia mengakui pula bahwa Heraklius tidak memperhatikan sama sekali kata-kata yang dia ucapkan itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayol ikhwah rahimani yarhamukumullah, ini merupakan uh, pertanyaan yang ke-8 ya, yang kemudian disimpulkan demikian oleh Heraklius. Nah, diingatkan oleh Ibnu uh, eh, Ibn Hajar rahimahullah dalam syarahnya, wasaqata min hadhihi riwayah ira taqriri su'al al-ashir walladhi ba'dahu. Ya. Bahwa pada riwayat ini, riwayat yang diriwayatkan oleh al al Bukhari pada kitab Bad'il Wahyi ini yaitu tidak disebutkan pertanyaan yang berikutnya ke-9 dan ke-10. Ya. Tidak disebutkan pertanyaan yang ke-9 dan ke-10. Nah, serta jawaban apa kesimpulan uh, Heraklius pada dua pertanyaan itu pun juga, juga tidak disebutkan. Kenapa? Karena Al-Bukhari rahimahullah akan membahas secara khusus uh, dua pertanyaan ini pada kitabul jihad. Ya, maka kalau kita lihat di kitabul jihad Al-Imamul Bukhari meletakkan bab bab qaulillahi ta'ala hal tarabbas hal tarabbasun hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain ya. tidakkah mereka menantikan dari kami kecuali salah satu dari dua kebaikan ya wal harbu sijal adapun peperangan dan peperangan itu silih berganti ya kadang menang kadang kalah Kadang kaum muslimin yang menang, kaum musyrikin kalah. Dan sebaliknya, kadang kaum musyrikin menang, kaum muslimin kalah. Ya. Maka Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanad hadisnya pada di kitabul jihad tersebut haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits qala haddatsani Yunus an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan akhbarahu anna Hiraqal qala lahu Sa'altuka kaifa kana lukum iyyahu. Ini langsung Al-Bukhari di hadis ini pada kitabul jihad ini meriwayatkan hadis secara singkat, tidak mulai dari awal kisah. Ya, sehingga langsung pada tempat ini saja bahwa Herakl bertanya bahwa Herakl berkata kepada Abu Sufyan, "Aku tadi telah bertanya kepada kamu bagaimana peperangan, bagaimana perangnya kamu atau perangnya kalian terhadap nabi ini. Faza'amta annal harba sijal wa dual. Ya, maka engkau menyebutkan bahwa peperangan antar kalian itu sijal, silih berganti, wa dual, kadang menang, kadang kalah. Fakadzalika rusul. Demikianlah para rasul tubtala senantiasa diuji. Ya, thumma takunu lahumul aqibah Kemudian mereka akan mendapatkan hasil ya, hasil akhirnya itu pada berpihak pada mereka, berpihak pada rasul para rasul itu. Ya, artinya para rasul tak luput dari ujian dan bencana. Ya, salah satu bentuknya adalah kalah dalam peperangan. Sehingga para rasul tidak berarti kemudian selalu menang perang. Tidak berarti di medan tempur terus-menerus menang, ada kalanya kalah. Dan itu bu bukanlah kemudian menjadi uh, tolak ukur bahwa nabi itu salah. Tidak. Karena menang kalah itu lumrah atau sudah biasa dialami oleh para rasul. Ya. Sehingga rasul bisa mengalami ini. Nah, bagaimana orang-orang yang tingkatannya di bawah nabi dan rasul? Tentu saja apa? Kalau dia berperang, kalau dia berjihad, bisa mengalami menang dan bisa mengalami kalah. Hanya saja apa? Dalam bab ini Al-Bukhari menyebutkan ayat ini. Hal tarabbasu bina illa ihda al-husnayain. Tidakkah mereka menunggu dari kami kecuali satu dari dua kebaikan. Apa dua kebaikan itu? Al-Fatah awi syahada Menang atau syahid. Yani kaum muslimin akan mengalami menang, ini kebaikan atau kaum muslimin mengalami kalah dan di situ dia akan meraih apa? Syahada. Pahala mati syahid di medan tempur. Ya. Nah, sehingga beliau kaitkan dengan apa? Kondisi peperangan kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu adalah sijal, silih berganti, kadang menang, kadang kalah. Ya. Apabila kaum muslimin menang, maka mereka mendapatkan al-fatah. Ada hasan. Ini kebaikan. Dan apabila kaum musyrikin, kaum kafir yang kalah, maka kaum muslimin akan mendapatkan syahadah. Ini pun juga merupakan apa? kebaikan. Kebaikan sehingga kaum muslimin akan mendapatkan satu dari dua kebaikan ini. Kemenangan atau syahadah. Ya. Kemenangan atau syahadah. Barakallahu fikum. Inilah karena itu uh, Heraklius menyimpulkan di sini fakadzalika rusul tubtala. Demikian para rasul. Dia akan mengalami ujian, yakni dia kadang-kala kalah. Rasul, seorang rasul kadang-kala kalah perang. Ya. Namun apa? Thumma takunu lahumul aqibah. Ya, kondisi apa akibat yang terbaik kondisi akhir yang terbaik itu akan selalu berpihak kepada para rasul itu. Apa akibat hasil akhirnya? Imma mereka akan menang, yakni kemenangan akan tertunda sekarang kala nanti ujungnya tetap akan menang atau mendapatkan pahala syahadah ya mati syahid di medan tempur yang ini merupakan di antara pahala yang tertinggi barakallahu fikum Ayol ikhwah rahimanira wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya dan ini adalah di antara yang paling penting. Ya, berikutnya kesimpulan berikutnya adalah sesuatu atau poin. Kesimpulan dari poin berikutnya ini adalah sesuatu yang paling penting karena ini merupakan intisari wahyu yang Allah turunkan. Yang karenanya ya disinilah letak munasabah kesesuaian antara hadis ini dengan kita Badil Wahyi. Apa wahyu yang diturunkan oleh Nabi itu? Intinya di sini. Wasa'altuka bima ya'murukum. Aku tanya kepadamu. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Fadzakarta, maka engkau jawab. Annahu ya'murukum an ta'budallaha wa la bihi syai'a. Ya, bahwa Nabi ini memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah, untuk kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyukutukan, jangan menyukutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini adalah intisari dakwah para rasul. Inilah la ilaha illallah. Ya. Yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyukutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wa yanhaakum an ibadatil authan dan kamu menyebutkan pula bahwa Nabi ini melarang kalian dari mengibadai berhala. Ini merupakan kesimpulan Heraklius dari ucapan atau jawaban Abu Sufyan tadi bahwa Nabi juga menyur, melarang kami menya, me, mengatakan kepadamu watruku maqala ukum. Tinggalkan apa yang diucapkan, apa yang diyakini oleh ayah-ayah kalian yakni apa? Ini meninggalkan segala bentuk kemungkaran zaman jahiliyah. Kemungkaran terbesar pada masa jahiliyah yang ini keyakinan ayah-ayah mereka di masa jahiliyah adalah mengibadai berhala. Sehingga Heraklius menyebutkan sesuatu yang terbesar, terpenting, yaitu melarang kalian dari menyembah berhala. Nah, dan ini juga merupakan apa? intisari dakwah Nabi alaihissalatu wassalam dan dakwah para rasul semuanya. Wa ya'murukum bis salati wasidqi wal afaf. Dan Nabi ini juga memerintahkan kalian untuk menegakkan salat jujur wal afaf menjaga kehormatan diri. Sehingga di sini ikhwah Nabi juga di samping menegakkan tauhid, ya, mengajak umat kepada tauhid dan meninggalkan asyirik, memperingatkan mereka dari syirik dan berlepas diri dari segala ajaran kesyirikan dan berlepas diri dari segala ajaran nenek moyang, Nabi juga memerintahkan dengan ibadah dan akhlak. Ya. Ibadah salat salah satunya dan akhlak as-sidqu wal afaf. Di antara yang terpenting disebutkan yang ini disebutkan oleh Abu Sufyan dalam jawabannya adalah jujur wal afaf menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga kehormatan diri. Dan tadi disebutkan pula dalam uh, ucapan Abu Sufyan itu sendiri wasilah menyambung silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi. Dan ini penting. Ya. Satu, apa pentingnya? Bahwa Nabi ini adalah membenarkan apa atau sebagai salah satu bukti pendukung dari apa yang beliau katakan dalam hadis lain, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Di antaranya jujur. Jujur dikenal baik pada masa jahiliyah. Ya, sehingga orang-orang jahiliyah pun selalu menjaga ini. Komitmen terhadap akhlak jujur yang merupakan akhlak terpuji ini dan mereka pantang merasa rendah, merasakan buruk lawannya yaitu dusta, bohong. Wal afaf juga menjaga kehormatan diri. Ya. Ini mereka tahu, mereka paham bahwasanya ini akhlak yang terpuji. Juga apa? As-silah. Silaturahim. Nah, ini juga apa? Merupakan akhlak-akhlak terpuji yang Nabi mengatakan ini akhlak-akhlak terpuji ini disempurnakan dalam oleh Islam. Beliau membawa is, membawa agama liutam beliau diutus liutam mima makarimal akhlak ini tadi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Nah, perhatikan pula bahwa as as silah menyambung silaturahmi. Tidak memutusnya. Sehingga ayol ikhwa rahimani warhamukumullah tadi ajakan Nabi untuk watruku maqala abaukum tinggalkan semua yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian ini merupakan apa sikap baroah sikap berlepas diri yang didasarkan di atas akidah di atas iman ya bukan karena bermaksud memutus silaturahmi silaturahmi tetap Islam mengajarkan tapi apa? Islam juga mengajarkan prinsip yang sangat penting yaitu berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan walaupun itu adalah orang yang paling dekat yaitu ayah-ayah mereka sendiri. Masih dalam satu nasab, masih dalam satu jalur nasab sekalipun, maka tinggalkan itu. Sehingga meninggalkannya bukan karena benci kepada sosok ayah ataupun sosok keluarga dekat itu, kepada pribadinya bukan, tapi karena masalah iman dan kufur, masalah tauhid dan syirik. Inilah yang membedakan. Sehingga apa? Yang yang menjadi batas pemisahnya. Hadahul furqan, pemisahnya. Sehingga sikap itu ala sikap yang semata-mata didasarkan atas akidah, atas iman dan kebencian serta berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan. Nah, Barakallahu fikum. Maka Heraklius pun mengatakan, "Fa in kana ma taqulu haqqan sayamliku mawdi'a qadamayya hatain wa qad kunta wa qad kuntu a'lam annahu kharij lam akun adhunnu annahu minkum." Ya. Yeah. <clears throat> Kalau yang engkau katakan ini memang hak, maka sungguh dia akan menguasai ya, tempat yang dua kakiku berada di atasnya. Yani kekuasaan Rasul ini akan sampai ke wilayah kekuasaan dia, yaitu Baitul Maqdis, ya, yaitu Syam dan Baitul Mak Syam secara umum dan Baitul Maqdis secara khusus. Yakni Heraklius memberitakan kemenangan yang menunjukkan bahwa akidah tauhid ini akidah ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun ya disertai meninggalkan segala bentuk kebiasaan jahiliyah termasuk penyembahan terhadap berhala disertai diiringi dengan ibadah dan akhlak ini adalah kunci kemenangan ya kunci kemenangan yang karenanya Allah akan menangkan kaum muslimin dan Allah berikan kekuasaan kepada kaum muslimin. Apa kuncinya? Kuncinya adalah akidah ini tadi. Kuncinya adalah ibadah, amal saleh. Kuncinya adalah akhlak, karimah Sehingga memang Islam ini berjaya, menang, berhasil membuka ya Eh, wilayah-wilayah uh, orang kufar serta memperluas ya kebaikan Islam memperluas wilayah Islam dengan diemban oleh ya para sahabat oleh kaum muslimin yang berakidah tauhid yang beriman kepada Allah beramal saleh disertai dengan akhlak al-karimah ya akhlak yang terpuji inilah kunci kemenangan mereka Ya, sehingga kemenangannya bukan karena semata-mata kekuatan, bukan karena semata-mata pedang, tapi kekuatan iman, kekuatan tauhid, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak. Ya. Ini yang mengantarkan kaum muslimin menang dan berjaya. Ini pula yang mengantarkan umat ya bangsa-bangsa itu mau menyambut ajakan dakwah, mau menerima Islam dengan penuh lapang dada. Ya. Mereka pun menyambut dakwah ini, segera mereka beriman dan segera mereka menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan serta mereka menjalankan Islam, beramal saleh dan berakhlak yang mulia. Sehingga kalimat tauhid tegak di muka bumi, tegak di seluruh antero kekuasaan kaum muslimin yang terus meluas dan meluas. Sebaliknya kalimatul kufur menjadi hina, menjadi rendah dan hina. Ya. Dan kaum muslimin adalah bangsa yang terbaik yang sebagaimana Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kemudian wa kuntu a'lamu. Ya, annahu kharij dan aku tahu memang bahwa nabi ini keluar, akan muncul namun lam akun azunnuhu annahu minkum. Aku nggak pernah menyangka kalau dia bakal keluar dari kalian. Dari mana dia tahu? Ya, dari mana eh, Heraklius mengetahui bahwa akan bakal tur datang seorang rasul? yakni dari kitab-kitab terdahulu. Dari kitab-kitab terdahulu. Ya. <clears throat> Ini sebagaimana dikatakan oleh diantaranya oleh Ibn Mulakin dalam syarahnya innama alima dzalika minat Taurat wal Injil. Ya, hanyalah dia tahu itu berdasarkan berita dari Taurat wal Injil. Satu, menunjukkan bahwa Heraklius muttali' mengikuti atau melihat ya, membaca kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, bahwa kitab-kitab terdahulu itu membenarkan Al-Qur'an. Taurat membenarkan Al-Qur'an Injil, membenarkan Al-Quran, serta memberitakan akan kedatangan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Nabi terakhir. Nah, dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, ya, fa'iyyaku matakulu haqqan fa'innahu nabi. Kalau yang kamu ucapkan ini benar, maka berarti memang benar dia adalah seorang nabi. Ya. Sekaligus ini menunjukkan alam min min nubuwah, salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian bahwa tanda kenabian Rasul itu diketahui dari ciri-cirinya, diketahui dari tanda-tandanya. Salah satunya adalah kejujuran. Salah satunya terbesar adalah kejujuran. Nah, Ya. Sehingga ya ikhwah rahimani warahmatullah Heraklius yang tahu berdasarkan kitab-kitab terdahulu itu bahwa Rasul bakal keluar, bakal datang. Hanya saja dia tidak mengira bahwa dia akan datang dari bangsa Arab, akan muncul dari bangsa Arab. Falau anni alamu anni akhlusu au ukhlisu. Ya betul akhlusu afwan karena kata beliau bidammil lam dengan mendombahkan harakat hur, pada huruf lam akhlusu ilaihi yakni asilu ilaihi. Kalau seandainya aku tahu, aku bisa sampai kepada beliau, bisa datang kepada beliau, Ya, walaupun uh, nah aku bisa datang kepada beliau latajasyamtu liqa'ahu. Ya. Niscaya aku akan berupaya ya untuk bisa berjumpa dengan beliau. Walaupun dengan Ai takallaftu al-usul ilaihi. Aku akan berupaya sekuat tenaga bisa sampai kepada beliau ala khatarin wa masyaqqah Walaupun harus menghadapi bahaya dan kesulitan. Ya, ini maknanya. La tajasyamtu liqa'ahu. Aku akan berupaya. Yani menempuh resiko. Menempuh kesulitan pun aku akan lakukan. Ya, kalau seandainya aku tahu aku bisa melakukan itu. Ya. Namun dia kesulitan. Ya, namun dia kesulitan. Kenapa? Karena dia ketakutan. Dia takut dan dia ternyata lebih mendahulukan kekuasaan atau kerajaannya dibandingkan iman. Kenapa dia ketakutan? Karena eh, telah terbukti bahwa ada salah seorang yang setem, sejawat dengan dia, sejawat dengan Heraklius ini dalam hal keilmuan, walaupun dia bukan sebagai raja, namun dia sebagai pendeta yaitu yang bernama Bogotir berani menampakkan iman, namun berani menampakkan Islam di hadapan Romawi, ya, di hadapan bangsa Romawi, di hadapan rakyat Romawi, yang akhirnya dia pun dibunuh. Ya, nanti akan ada kisahnya setelah hadis ini. Maka Heraklius takut dengan hal ini. Yang kedua karena Heraklius itu adalah memang lebih mendahulukan kekuasaan dan kerajaannya dibandingkan iman. Ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, yang diantaranya riwayat uh, yang disebutkan oleh uh, Al-Hafidh Ibnu Hajar ya bahwa Heraklius mengatakan a'rifu annahu kadzalik walakin la astati'u an af'al. Aku tahu bahwa itu memang demikian bahwa beliau seorang nabi yang hak yang benar adanya. Ya, walakin la astati an af'al. Aku enggak mampu melakukan itu. In fa'altu dhahaba mulki wa qadarani ar-rum. Karena kalau aku lakukan itu, maka akan hilang kerajaanku. Dan bangsa Romawi bakal membunuhku. Ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq juga disebutkan bahwa anna Herakl qala waihak wallahi inni la'alamu annahu nabi annahu nabiyyun mursal walakin walakinni akhafu rum ala nafsi walaula dzalik lattaba'tuhu ya. demi Allah kata dia sungguh aku tahu bahwa dia memang benar-benar seorang rasul seorang nabi yang diutus namun aku takut terhadap bangsa Romawi, mengkhawatirkan keselamatan diriku. Kalau bukan karena itu, niscaya aku akan mengikutinya. Ya, niscaya aku akan mengikuti, yakni beriman kepada Nabi ini. Karenanya Heraklius mengatakan di dalam riwayat yang sahih ini, dia katakan, Lau anni, dia katakan, walau falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ahu. Niscaya kalau seandainya aku tahu, aku bisa sampai kepada Rasul, niscaya aku akan berupaya serius untuk bisa bertemu dengan beliau. Ya, walaupun harus menempuh bahaya, menempuh resiko dan berbagai kesulitan. Namun demikian, sayang dia takut. Sayang dia adalah manusia yang ternyata lebih mengedepankan kekuasaan dan kerajaan dibandingkan iman. Sehingga sikap dia yang seperti ini membuat dia kehilangan keberanian, membuat dia menjadi penakut. Yang kalau seandainya dia uh, merenungkan surat Nabi yang nanti akan kita sebutkan suratnya, akan kita baca surat tersebut. Kalau seandainya yang di situ Nabi mengatakan aslim taslam, berislamlah kamu, niscaya kau akan selamat. Namun sayang, dia yang eh, yang berakal sehat dan dia yang cerdik dan cerdas. Namun sayang, tertutup hatinya. Gara-gara apa? Mengedepankan kekuasaan. Cinta kekuasaan. Sehingga tertutup kolbunya, tertutup akalnya. Dari memahami dengan jernih sabda Nabi SAW. Pesan Nabi kepada beliau, kepada dia. Berislamlah kamu, niscaya kau akan selamat. Nah. <clears throat> Kemudian dia mengat setelah dia mengatakan ini, bahwa aku pasti akan berupaya ya mendatangi berjumpa dengan nabi ini walaupun harus menempuh bahaya dan resiko walau kuntu indahu lagasaltu an qadamih dan kalau seandainya aku berada di sisinya niscaya aku akan membasuh mencuci kedua kakinya iya ini sebagai bentuk mubalaghah dia di dalam memberikan tekad dia untuk memberikan khidmah kepada Nabi alaihi salatu wassalam Ya. Dalam uh, riwayat Abdullah bin Shaddad an Nabi Sufyan, "Lau alimtu annahu huwa syaitu ilaihi hatta uqabbil ra'sahu wa ughsil qadamai." Kalau seandainya aku tahu bahwa dia memang nabi, niscaya aku akan berjalan mendatanginya hingga aku akan mengecup kepalanya dan mencuci kedua kakinya. Ya. Misalnya hanya saja sekali lagi apa? Dia ternyata lebih mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan kekuasaannya dibandingkan cinta kepada iman. Ya. Ayo ikhwah rahimani rahmatullah mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hingga sore hari ini. Selebihnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. alamin.